Wa hukmun adil yang juga mengandung hukum-hukum yang adil sesuai dengan fitrah umat manusia. Agama yang suci, agama yang mulia, agama yang memuliakan umat manusia pada umumnya dan para pengikutnya secara khusus. Asas agama ini ialah al-maslahah. Membawa kemaslahatan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya As-Siyasa as syariyyah menyatakan ja'at hadhihi syari'atu litahsilil masalihi wa takmiliha wa taqlilil mafasidi wa ta'tiliha yang artinya syariat ini datang untuk meraih semua kemaslahatan atau menyempurnakan kemaslahatan juga untuk meminimalisir mafsadah dan bahkan menghilangkan, meniadakan semua mafsadah. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah dalam kitabnya Alamul Muwaqqi'in di juz yang ketiga Beliau menyatakan inna syari'ata mabnaha wa asasaha alal hikami wa masalihil ibadi fil ma'ashi wal ma'ad. Sesungguhnya syariat ini asasnya asasnya pondasinya di atas hikmah hikmah dan kemaslahatan hamba baik dalam kehidupan dunia ini ataupun di akhirat nanti wahia adlun kulluha wa rahmatun kulluha wa hikmatun kulluha syariat ini semuanya adil semuanya rahmah dan semuanya mengandung hikmah. Fakullu mas'alatin kharajat anil adli ilal jur wa anil rahmati ila diddiha wa anil maslahati ilal mafsadah wa anil hikmati ilal abathi falaisat minasyari'ah syariah maka semua permasalahan yang keluar dari keadilan menuju kewaliman, keluar dari rahmah menuju lawannya, dari maslahah menuju mafsadah, dari hikmah menuju perkara yang sia-sia, maka dia bukan termasuk daripada syariat ini. Fasyari'atu adlullah بين عباده ورحمته بين خلقه وظله في أرضه fi Ayat ini adalah keadilan Allah di tengah-tengah hamba-hambanya. Rahmat Allah di tengah-tengah makhluknya. Dan naungan Allah di muka buminya. Ini merupakan prinsip yang wajib kita yakini. Islam bimbingan yang sempurna, bimbingan yang menyeluruh, hukum yang adil sesuai dengan fitrah, dan pasti dibangun di atas kemaslahatan. Apapun bimbingannya, pasti mengandung kemaslahatan. Termasuk di dalamnya bimbingan Islam tentang kaum wanita. Perlu dipahami bersama bahwasanya al-mar'ah wanita dalam Islam memiliki makanatun azimah wa manzilatun karimah memiliki kedudukan yang sangat agung manzilah yang sangat mulia. Sangat dimuliakan dalam Islam. Sangat dihormati dalam Islam. Islam mendudukkan wanita di tempat yang semestinya sesuai dengan fitrahnya dan wanita akan menggapai kemuliaannya apabila mereka kembali pada bimbingan Islam yang mulia ini. Di antara bentuk pemuliaan Islam, di antara bentuk pemuliaan Islam terhadap wanita, dan secara khusus untuk muslimah, dan yang paling mendapatkan Kemuliaan ini ialah muslimah-muslimah yang mengerti agamanya. Yang di atas bimbingan Allah dan Rasulnya. Dari kalangan muslimah lusunnah dan muslimah salafiyah. Di antara pemuliaan Islam terhadap wanita dan kaum muslimah ialah Islam memberikan lil mar'ati hukukoha. memberikan hak-hak wanita seluas-luasnya di dalam banyak aspek kehidupannya. Kita akan menjabarkan pada kesempatan kali ini hak-hak wanita yang begitu luas yang diberikan Islam untuknya. Kita bisa mengklasifikasinya menjadi beberapa poin. Yang pertama ialah al hukukul amah. al hukukul amah. Hak-hak umum. Dan yang kedua ialah al hukukul khasah, hak-hak khusus. Ini semuanya dirangkum di dalam al hukuk al-ijtimaiyah lil mar'ah. Hak-hak sosial untuk wanita. al hukuk al-ijtimaiyah lil mar'ah hak-hak sosial untuk wanita. Ada yang umum, ada yang khusus. Adapun yang umum, yang pertama ialah hakul hayah. Hak untuk hidup. Hak untuk hidup di muka bumi ini. Dalam Islam dilarang keras meniru adat istiadat orang-orang jahiliyah yang mengubur hidup-hidup anak wanitanya. Termasuk tindakan dosa besar. Termasuk tindakan dosa besar. disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim dari Mughir bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan innallaha azza wa jalla harrama alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahat Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu. Mengubur hidup-hidup bayi perempuan. Dan man'an wahad. Man'an itu mencegah. Tidak mau menggunakan kewajiban dia. Had itu meminta haknya, yang bukan haknya dia. Ini menunjukkan bahwasanya Islam betul-betul memberikan hak hidup bagi wanita wanita berhak hidup di muka bumi ini sebagaimana kaum laki-laki. Tidak boleh menghinakan anak wanita. Tidak boleh merendahkan bayi wanita. Apalagi membunuh mereka. Itu merupakan tindakan yang dikecam dalam Islam. Dan termasuk tindakan jahiliyah. Hak yang kedua ialah hakul ilmi hak untuk mendapatkan ilmu. Baik itu ilmu din, ini yang paling utama, atau ilmu-ilmu yang lain terkait dengan masalihud dunia, terkait dengan kemaslahatan-kemaslahatan agama. Semua ayat, semua hadis dan keterangan para ulama' yang menjelaskan tentang anjuran dan perintah keutamaan-keutamaan tolabul ilmi masuk padanya kaum laki-laki dan kaum wanita. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus memperhatikan kaum muslimah memberikan taklim taklim kepada mereka seperti beliau secara khusus ketika khutbatul id memberikan mau'idah untuk wanita. Juga Rasul pernah memberikan jadwal khusus taklimnya para wanita di zamannya sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Rasul juga menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kaum wanita. Dan masih banyak lagi yang lain yang tersebutkan dalam riwayat itu semuanya menunjukkan mereka pun juga punya hak memiliki ilmu. Memiliki ilmu bahkan dianjurkan untuk mengkaji ilmu sebagaimana kaum laki-laki. Tidak dibiarkan jahil. Tidak dibiarkan bodoh tentang perkara agamanya. Ibnul Jauzi rahimahullah dalam bukunya Ahkamun Nisa' Di halaman yang ke 131. Beliau mengatakan al-mar'atu syakhsun mukallafun karrajul. Fayajibu 'alaiha talabu ilmil wajibati 'alaiha litakuna min adaiha ala yaqinin wanita itu sosok mukallaf. Sosok mukallaf seperti kaum laki-laki. Maka wajib atas wanita untuk mencari ilmu yang wajib atas dia. Supaya dia menunaikan kewajiban-kewajiban agama dengan yakin, dengan ilmu. Ila akhiri kalamih. Maka diterangkan panjang lebar oleh para ulama terkait dengan tolabul ilminya wanita. Kalau dia memiliki seorang ayah, atau saudara, atau suami, atau mahram, yang bisa mengajarkan kepada dia ilmu, perkara yang wajib, dan segala macamnya, maka cukup. Belajar kepada mahramnya. Namun ketika tidak ada maka dia bisa meminta ilmu, belajar ilmu kepada banatu jinsiha, kepada wanita-wanita yang sama dengan dia, kepada para muallimah, kepada para ustazah. Kalau tidak ada, maka diperbolehkan bagi wanita untuk menimba ilmu agama Allah kepada para masyaikh yang laki-laki kepada para asyatidah, tentunya dengan ketentuan aman dari fitnah dengan tanpa khalwah. Taklim di tempat taklim atau di masjid atau semisalnya mengikuti kajian bersama dengan laki-laki kaum muslim laki-laki mereka terpisah tempatnya mereka bisa mengajukan soal dan segala macamnya untuk mempelajari agama Allah yang mulia ini hakul ilmi ada lagi yang namanya hakul hurriyah. Memiliki hak kebebasan. Sebagai wanita merdeka. Sebagai wanita merdeka. Bukan wanita yang diperbudak oleh keadaan. Wanita yang hurriyah, yang merdeka. Tetapi kalimat Horiyah merdeka di sini tentunya terikat dengan batas-batas syariat. Wanita punya kebebasan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Wanita punya kebebasan untuk mengekspresikan e, tingkah lakunya dalam batas-batas Islam. Wanita punya hak Betul merdeka dalam bermuamalah dalam batas-batas Islam. Namanya al-hurriyah, merdeka, bebas mengekspresikan, melakukan, mengucapkan apapun selama sesuai dengan batas-batas syariat. Tidak ada yang mengekang wanita kecuali hududus syara' batas-batas syariat tadi. Baik dalam perkara ibadah atau dalam perkara muamalah atau dalam perkara ucapan, perbuatan dan yang lainnya. Hakul hurriyah. Yang lainnya lagi ialah hak, hakul ukhuwah. Hak berukhuwah Islamiyah menjalin persaudaraan Islam bersama dengan muslimah-muslimah yang lain. Bersama dengan muslimah-muslimah yang lain. Dan juga bersama dengan muslimin secara umum, namun dengan batasan-batasan syariat. Ayat Allah subhanahu wa ta'ala innamal mu'minuna ikhwah. Mukminin itu bersaudara. Itu umum. Berlaku untuk laki-laki dan juga wanita. Semua riwayat yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan, yang menjelaskan, yang menjabarkan tentang ukhuwah Islamiyah. Maka itu umum meliputi laki-laki dan wanita. Wanita juga memiliki hakul ukhuwah, hak untuk bersaudara, untuk bersahabat, untuk berteman, menjalankan ukhuwah Islamiyah. Tapi ingat dengan batas-batas syariat. Dengan batas-batas syariat. Ini secara umum. Adapun yang secara khusus dari hak-hak sosial wanita, ini dilihat dari sisi statusnya dia. Wanita itu bisa jadi sebagai seorang ummun, seorang ibu bagi anak-anaknya. Ini kondisi yang pertama. Maka dia mendapatkan hakul um, hak sebagai seorang ibu anak-anaknya diwajibkan berbakti kepada ibu. Hakul um. Ada kalanya wanita itu sebagai seorang zaujah. Yang kedua, dia sebagai seorang istri bagi suaminya, bagi pasangannya. Maka dia mendapatkan hukukuz zaujah, mendapatkan hak-hak sebagai seorang istri. Ada kalanya dia sebagai seorang bintun, seorang putri bagi ayahnya, bagi orang tuanya. Maka dia mendapatkan hukukul banat, mendapatkan hak-hak sebagai seorang putri. Dicintai oleh orang tuanya, disayangi oleh orang tuanya, dikasih nafkah oleh orang tuanya, dijaga oleh orang tuanya, dididik oleh orang tuanya dan yang lainnya dari hakul banat. Terkadang dia sebagai seorang uhtun, seorang saudari bagi saudara-saudarinya yang lain. Maka dia mendapatkan hukukul akhwat, hukukul ukhti, hak-hak sebagai seorang saudari yang ditunaikan oleh segenap saudara-saudari dia. Ada kalanya dia sebagai seorang ameh atau khaleh. Dia sebagai seorang bibi bagi ponakan-ponakannya, baik dari pihak ayah atau pihak ibu. Kadang seorang jidah, dia sebagai seorang nenek bagi cucu-cucunya. Maka dia semua um, um, mendapatkan hak-hak dia selaku sebagai seorang bibi atau sebagai seorang nenek. Mendapatkan hak-hak khusus sesuai dengan statusnya masing-masing. Ada kalanya dia juga sebagai aljarah tetangga bagi wanita-wanita sekelilingnya yang merupakan tetangga dia. Dia mendapatkan hukukul jar, hak-hak tetangga. Terkadang pula dia sebagai seorang karibah, kerabat, bagi famili-famili yang lainnya. Maka dia diberi hakul karabah, hak kekerabatan. Terkadang pula dia sebagai seorang eh, janda-janda uh, tua sepatang kara, dapat hak seorang janda. Mungkin dia sebagai seorang anak yatim, mendapatkan hak-haknya anak yatim. Atau mungkin juga status dia sebagai mutallakah, perempuan yang diceraikan dari suaminya dapat hak-hak yang diceraikan. Tapi kan seterusnya. Apapun status dia dalam kehidupan sosialnya, maka dia mendapatkan haknya sesuai dengan batasan-batasan Islam. Dikasih hak. Ini semuanya terkait dengan al hukukul ijtima'iyah hak-hak sosial bagi seorang wanita. Pembahasan yang berikutnya lagi ada al-huququl iqtisadiyah lil mar'ah. Hak-hak ekonomi. Hak-hak harta benda bagi seorang wanita. Bagi seorang wanita di sini ada beberapa poin yang bisa disebutkan di sini. Yang pertama ialah hakun nafkah. Wanita memiliki hak nafkah. Kalau dia wanita yang belum berkeluarga, maka nafkahnya ditanggung oleh walinya, baik orang tuanya atau famili dia yang menanggung kehidupannya. Namanya nafkah, hakun nafkah. Kalau dia sudah berkeluarga, maka nafkah dia ditanggung oleh suaminya. Ditanggung oleh suaminya dapat hak nafkah. Nafkah dia ukurannya ialah uh, pertengahan ya jumlah nafkahnya seukuran hidup pertengahan di tengah-tengah masyarakat setempat yang dia tinggal di sana. Patokannya masyarakat pertengahan. Bukan masyarakat yang kelas tinggi atau masyarakat yang kelas bawah. Pertengahan di tengah-tengah masyarakat yang dia hidup dalamnya nafkah. Bahkan dalam Islam memberi nafkah istri itu merupakan sodako yang paling utama, sodako yang paling afdal. Paling afdal. Ketika dibandingkan dengan nafkah untuk visabilillah jihad, nafkah untuk membebaskan budak, dan nafkah untuk fakir miskin, dan yang lain-lainnya, lebih afdal memberikan nafkah untuk keluarga, untuk istri daripada nafkah-nafkah tadi. Dia dapat hakun nafkah. Itu hukuk iktisadiyah. Yang kedua yang mungkin disebutkan di sini adalah hakul miras. Hak hak warisan hak untuk mendapatkan harta waris. Hak untuk mendapatkan harta waris dari seseorang yang meninggal dunia yang secara syar'i dia mewarisi hartanya. Kalau dia istri maka mewarisi harta suami. Kalau dia seorang ibu mewarisi harta anaknya kalau dia seorang putri mewarisi harta orang tuanya, demikian seterusnya. Dikasih hakul mirath, sesuatu yang tidak pernah diberikan di masa-masa jahiliyah, dalam Islam diberikan untuk kaum wanita sesuai dengan ketentuan-ketentuan syarak padanya. Dan itu harta dia pribadi. Harta waris yang dia dapatkan itu harta dia pribadi. Maka disebutkan poin yang ketiga, namanya hakut tasarruf wal milki. Hakut tasarruf wal milki. Hak memiliki dan menggunakan hartanya sendiri. Hak memiliki dan menggunakan hartanya sendiri. Wanita diperbolehkan untuk menggunakan hartanya untuk jual, untuk beli, untuk wakaf, untuk hibah, pinjam meminjam, sodakoh, dan yang lain-lainnya, selama dalam perkara mubah atau dalam perkara yang syar'i. Dia punya hak untuk itu. Hak untuk itu. Orang tuanya atau wali-walinya hanya bisa mengarahkan, hanya bisa memberikan masukan-masukan, tidak bisa ngatur. Suaminya hanya bisa mengarahkan, Dikecualikan kalau perempuan tadi memang sefihah, tidak bisa mengalokasikan harta bendanya dengan baik, maka dia dikatakan mahjurah. Dia dieksekusi hartanya, diamankan hartanya, supaya jangan terbuang sia-sia. Intinya, dia punya hak untuk itu. Hak untuk memiliki harta sendiri dan menggunakan hartanya sendiri dalam perkara yang mubah atau dalam perkara yang syar'i. Namanya hakul hakut tasarruf wa tamalluk. Naam. Ini semuanya berkaitan dengan hukukun iktisadiyah. Hak-hak harta benda dan hak-hak ekonomi bagi wanita. Dan di antara bentuk pemuliaan Islam bagi kaum wanita dalam bab ini secara khusus ialah Islam melarang wanita bekerja. Islam melarang wanita bekerja, mencari ma'isyah, apalagi kalau sampai mengurangi hak suami atau hak anak atau hak mengurusi rumah tangga Islam melarang wanita untuk mencari maisha atau bekerja. Dikarenakan nafkah dia ditanggung oleh walinya atau ditanggung oleh suaminya. Dikecualikan dikecualikan ketika kondisinya mengharuskan dia ikut bekerja. Seperti suaminya tidak mampu memberikan nafkah yang cukup baginya. Atau bahkan suaminya sakit, cacat, atau semisalnya yang nggak memungkinkan untuk menjadi maisha. Dia sebagai penggantinya. Atau dia sebatang kara. Ditinggal mati suaminya, tidak punya famili, dan dia harus menghidupi dirinya atau menghidupi anak-anaknya dalam kondisi yang seperti ini diperbolehkan untuk mencari ma'isyah itu pun dengan persyaratan. Di antara syaratnya ialah tidak boleh safar. Dikadangkan tanpa mahram. Di antara syaratnya tidak boleh ikhtilat laki wanita. Di antara syaratnya ialah tidak sampai meninggalkan kewajiban mengurusi anak atau mengurusi suami dan ketentuan yang paling utama aman dari fitnah. Adapun terkait dengan usaha yang halal itu jelas, usahanya halal bukan perkara yang haram. Ini semuanya untuk memuliakan wanita. Mereka itu dimuliakan, dihormati terkait dengan bab harta benda. Mereka tinggal menikmati saja, tidak usah capek-capek untuk mengaisnya atau mencarinya. Al-muhim ini adalah hukuk al-iqtisadiyah lil mar'ah. Hak-hak ekonomi atau harta benda untuk kaum wanita. Nah. Dan masih banyak lagi yang lain-lainnya yang diberikan oleh Islam bagi kaum wanita muslimah secara khusus dan wanita secara umum. Sekelumit pembahasan tadi dan yang semisal itu dan yang lain-lain yang mungkin bisa dikembangkan terkait dengan bab-bab yang lainnya sekali lagi menunjukkan bahwasanya Islam sangat memuliakan kaum wanita. Wanita diposisikan di tempat yang mulia, di manzilah yang sangat tinggi, yang sangat terhormat sesuai dengan fitrahnya. Kemudian setelah itu, Ketika seorang muslimah mengetahui Islam telah memuliakannya, maka di sini ada beberapa poin penting yang menjadi kewajiban dia. Yang pertama ialah al-iqtina'u bil Islam. Kewajiban dia yang pertama ialah al-iqtina'u bil Islam dia harus merasa cukup kona'ah dengan Islamnya. Tidak memerlukan bimbingan-bimbingan yang lain. Kona'ah merasa mantap, merasa cukup dengan Islamnya. Yakin dengan Islam yang ada ini. Jika dengan bimbingan-bimbingannya, bimbingan yang sangat memuliakan kaum wanita. Yang kedua, ialah al-ilmu wal amalu bihi. Kewajiban yang berikutnya dia harus mengilmui, mempelajari, mengkaji, lalu mengamalkan Islam yang mulia ini. Sebab dengan ilmu dan amallah dia akan menjadi wanita yang salihah, menjadi wanita yang semakin dimuliakan, di sisi Allah Azza wa Jal dimuliakan dalam pandangan syariat dan juga dimuliakan di tengah-tengah masyarakatnya. Mengilmui bimbingan Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Naam. Dan yang terakhir adalah dia harus dia harus selalu terikat dengan bimbingan-bimbingan Islam, terutama terkait dengan masalah-masalah kaum wanita. Apa yang diizinkan dalam Islam untuk wanita, dikerjakan. Apa yang disyariatkan dalam Islam untuk wanita, kerjakan. Dan apapun yang tidak diperbolehkan, yang dilarang dalam Islam terkait dengan kaum wanita, maka tinggalkan apapun yang enggak diizinkan, yang enggak disyariatkan bagi kaum wanita, wanita dalam Islam maka ditinggalkan. Ini perkara yang sangat penting sehingga muslimah nanti menjadi salihah, menjadi mukminah, mulia dengan Islam, jika mulia dengan mengamalkan Islam, mulia dengan mempraktekkan agama Allah Islam ini dalam kehidupannya. Nah, sebagai penutup terkait dengan wanita, terkait dengan wanita ada sebagian bimbingan yang betul-betul merendahkan wanita ini dari kalangan orang-orang jahiliyah, dari kalangan orang-orang kufar. Mereka memuliakan, mereka merendahkan, menghinakan kaum wanita. Kalau di zaman dahulu kala ada bayi lahir yang wanita maka dikubur hidup-hidup atau dibiarkan hidup tapi di, tapi dihinakan direndahkan tidak ada, enggak diberikan uh, padanya hak-haknya. Tapi ketika uh, tapi di zaman sekarang ini orang-orang kufar menjadikan wanita sebagai alat untuk menghancurkan mereka sendiri dan menghancurkan umat secara keseluruhan. Memberi kebebasan seluas-luasnya tanpa batas bagi seorang wanita sehingga merendahkan, menghinakan perempuan dengan menerjang keharaman-keharaman agama, dengan menerjang bimbingan-bimbingan Islam yang memuliakan kaum wanita. Perempuan dikeluarkan dari rumahnya, ditanggalkan rasa malunya, dibiarkan menjadi tontonan-tontonan mata-mata jalan yang memandangnya. Ini semuanya bentuk menghinakan dan merendahkan Islam, e, merendahkan wanita dalam pandangan Islam. Maka Islam tengah-tengah. Hak ditunaikan untuk mereka, kebebasan diberikan kepada mereka, namun terikat dengan batas-batas syariat. Banggalah sebagai seorang muslimah. Gembiralah sebagai seorang muslimah dan semangatlah menggapai kemuliaan Islam untuk muslimah dengan mengkajinya, mempelajarinya, dan menerapkan bimbingan Islam pada kehidupan sehari-harinya. Dan jangan menoleh kepada bimbingan apapun dan siapapun selain Islam. Jangan terpengaruh oleh kebebasan yang mereka tawarkan. Sebab itu ujungnya adalah kenistaan, kebinasaan, kerendahan, kehinaan bagi seorang muslimah. Fallahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu ta'ala a'lamu Ada pertanyaan di sini Ada seorang istri ingin menggunakan cadar, namun suaminya belum membolehkan dengan alasan sang suami belum percaya diri dengan saudara-saudaranya. Nah, ini bukan alasan yang syar'i. Selama sudah mengerti hukumnya, maka kewajiban suami justru menganjurkan dan menyemangati istrinya untuk berhijab dengan hijab yang syar'i. Dan ingat, berhijab dengan hijab yang syar'i dan laki-laki menggunakan pakaian-pakaian syar'i tidak menghalangi dia untuk bermuamalah yang baik. Berakhlakul karimah justru yang dianjurkan semakin mengerti agama, semakin mengamalkan agama, semakin mengerti sunnah, semakin mengamalkan sunnah, semakin bagus muamalahnya, semakin bagus akhlaknya dengan famili-familinya dan dengan orang lain bahkan lebih terarah dikarenakan ilmu yang dia miliki, lebih terjaga adab-adabnya. Muamalah dengan adab, bergaul dengan adab, bersahabat dengan adab, berinteraksi dengan adab-adab Islam. Maka sang istri diminta bersabar dan menguatkan hati sang suami. Dibikin percaya diri supaya dia bisa menyupat istrinya menggunakan cadar. Dalam kondisi yang seperti ini ketika sang istri e, menggunakan hijab, dia tidak terbilang durhaka sama sang suami. Segera menggunakan hijab dan kuatkan dari sang suami, tunjukkan kepada famili family yang ada, kami yang berhijab, kami yang menggunakan pakaian sunnah, bukan orang-orang eksklusif, bukan orang-orang yang menyimpang, tapi kami memiliki akhlak yang mulia, muamalah yang baik, bahkan lebih baik dari sebelum-sebelumnya dikarenakan dibangun di atas ilmu syar'i. Wallahu taala alam bisawab. Jika seorang janda menikah lagi, di surga nanti siapakah yang akan menjadi pasangannya? Suami yang pertama ataukah suami yang kedua? Masya Allah. Ini pembahasan ada di kalangan para ulama, walaupun secara faedahnya kurang banyak. Karena yang penting masuk surga. Yang paling penting yang penting itu masuk surga mau dengan istri yang suami yang pertama, dengan suami yang kedua, mau sendirian, yang penting termasuk ahlul jannah. Sehingga ada pembahasan di kalangan ulama namun mereka mengatakan faedahnya kurang. Tapi perinciannya terkait dengan wanita yang ditakdirkan termasuk ahlul jannah. Yang pertama dia meninggal dunia dalam keadaan azibah. Wanita tadi yang e, masuk surga belum menikah. Dia belum menikah. Maka dia dimasukkan dalam surga dan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan surga yang begitu banyak di sana. Yang kedua, dia sudah menikah. Dan Allah takdirkan dia suaminya meninggal dunia dan termasuk ahlul jannah. Maka kedua-duanya akan menjadi pasangan suami istri di surga nanti. Jadi pasutri di dunia dilanjutkan pasutri di surga di surganya Allah plus sang suami mendapatkan minimal dua bidadari untuknya. Keadaan yang ketiga, dia sudah berkeluarga. Sang wanita al-tadirkan termasuk ahlul jannah. Sang suami min ahli nar. Dan dia belum menikah lagi saya dia mati. Maka sama dengan poin yang pertama tadi, dia masuk dalam surga. Sebagaimana dia Eh, masih gadis, dia mendapatkan nikmat surga yang begitu besar dan begitu banyak. Keadaan yang keempat adalah dia telah berkeluarga dan suaminya meninggal. Suaminya termasuk ahlul jannah, ditakdirkan termasuk ahlul jannah. Kemudian perempuan ini yang telah menjanda menikah lagi menikah lagi. Suami yang kedua ini ternyata min ahli nar. Termasuk min ahli nar. Maka dia di, di surga nanti akan bersama dengan suami yang pertama. Keadaan yang terakhir sama dengan tadi, cuman suami yang kedua juga ditakdirkan termasuk ahlul jannah. Ini pembahasan yang sekarang tanyakan ini. Dia nikah lagi. Suami yang pertama udah meninggal, takdir ditakdirkan termasuk ahlul jannah. Dia menikah lagi yang kedua kalinya juga termasuk ahlul jannah. Sama-sama termasuk ahlul jannah. Maka dia bersama dengan siapa? Dengan yang pertama atau dengan yang kedua? Khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dia bersama dengan yang terbaik. Dia bersama dengan yang terbaik dari dua suaminya tadi. Mana yang paling soleh, mana yang paling bagus bersama dengannya. Ada yang mengatakan dia bersama dengan yang terakhir. Dia bersama dengan yang suami yang kedua. Ada perbincangan di kalangan para ulama. Al-muhim yang penting di sini adalah dia termasuk ahlul jannah. Kalau sudah masuk surga, tidak usah mikir yang lain. Nah, yang penting sudah masuk ahlul jannah. Mau sendirian, mau sama yang lain, yang penting dia ahli jannah. Ah, akan sangat bagus sekali ketika bersama dengan semua keluarganya dan semua anak-anaknya. Allahu taala alamu bisawab. Ada lagi yang bertanya? Apa benar Ustadz, sesolehah-solehahnya istri Walaupun ridha di poligami, hati kecilnya menangis. Mungkin saja. Dan itu wajar dikarenakan perkara fitrah. Itu fitrahnya manusia dan juga wanita secara khusus ada unsur ghirah, kecemburuan di situ. Iya. Namun yang paling penting adalah jangan mengingkari poligami. yang pertama. Kalau bisa, jangan dianjurkan menyupport dan mendukung suami itu berpoligami. Ketika suaminya sudah berpoligami, jangan sekali-kali mengekspresikan kecemburuan dengan perkara mungkar. Ya, ketika suami sudah poligami, jangan sekali-kali mengekspresikan kecemburuan dengan perkara yang mungkar suaminya dapat enaknya, kamu dapat dosanya. Rugi. Tapi justru yang dianjurkan ialah yang pertama terimalah keadaan. Itu syai'un qaddarahullah. Sesuatu yang Allah takdirkan dalam kehidupan rumah tanggamu. Dan yang kedua, hendaklah menjadi istri yang terbaik. Tunaikan hak suami sebaik-baiknya bersama dengan madumu ya sama-sama menunaikan hak suami dengan sebaik-baiknya. Itu lebih utama kamu mendapatkan pahala besar dengan menunaikan haknya suami walaupun dia telah berpoligami. Sehingga jangan karena alasan cemburu, alasan hatinya menangis, lalu kamu sendiri menghancurkan diri sendiri dengan eh, berbuat zalim atau perkara yang mungkar atau yang lainnya. Jangan. Jadi terimalah keadaan itu sudah, merupakan takdirnya Allah Azza wa Jal. Syai'un qaddarahullah. Dan yang paling penting berikan yang terbaik untuk sang suami. Jadilah istri yang solehah dalam kondisi ini. Raih pahala sebesar-besarnya. Walaupun telah diduakan. طيب Seorang ummahat menganjurkan suaminya menikah lagi poligami dengan harapan madunya atau istri kedua bisa membantu mengurus anak-anak suaminya dari istri yang pertama. Apakah dibenarkan mencarikan istri kedua buat suami dengan niat seperti di atas? Perlu dipahami, yang namanya poligami itu kan mencari istri. Posisi istri yang kedua sama dengan istri yang pertama sebagai seorang istri, bukan sebagai seorang babu. Bukan sebagai seorang khadimah pembantu rumah tangga. Secara kenyataannya nggak mungkin terwujud ini. Dikarenakan satu mungkin rumahnya akan berbeda walaupun mungkin bersebelahan. Masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Dan nanti ketika sudah punya anak istri yang kedua, dia akan sibuk dengan anaknya sendiri. Nah, niatan yang seperti ini sia-sia. Sia-sia. Enak di suami, nah enak di istri yang mencarikan. Gitu. Jadi niatnya dirubah. Ya, anjurkan suami menikah lagi, support dia menikah lagi, harapannya untuk mengamalkan sunnah. Kamu dapat pahala, suami juga, dapat pahala. Untuk mengamalkan sunnah, bersama-sama membangun mahligai rumah tangga dengan eh, satu, dua, tiga madu, berdua, bertiga, berempat, mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah kalau kamu ikhlas akan diberi di, dibantu oleh Allah Azza wa meringankan beban-beban mengurusi anak. Butuh waktu saja, Ketika mereka semakin besar, semakin dewasa, maka akan semakin ringan beban mengurusi anak dan nanti anak yang besar-besar bisa membantu orang tuanya mengurusi adik-adiknya. Intinya niatannya dirubah. Kalaupun ini niatannya ketika terjadi dan nyata eh, apa yang kamu harapkan akan akan akan tidak tersampaikan. Begitu nikah sama yang kedua buru-buru kemudian nanti ngurusi anaknya dia hanya ngurusi suaminya sendiri. Dia punya uh, pekerjaan sendiri sama suami suaminya itu. Sehingga sekali lagi rubah niatnya. Rubah niatnya. Allah taala alam bisawab. Ada seorang suami yang mendapati kesalahan istri sedikit saja. Sang suami langsung mencerca sang istri harus bagaimanakah sikap istri yang selalu dicerca sama sang suami. E, perlu didudukan dulu pengertian mencerca ini. Saya khawatir e, beda pandangan ini. Sang suami merasa hanya menegur, istri merasa dicerca, dicela. Ini juga harus didudukan terlebih dahulu. Bentuknya kayak apa? Yang namanya mencerca itu dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang merendahkan, dengan kata-kata yang menghinakan, dengan kata-kata yang mengecewakan hati, membuat orang marah, itu mencerca. Tapi kalau menegur, menegur, itu bukan mencerca. Itu perkara yang sangat bagus seorang suami perhatian sama istrinya. Semua ditegur itu tanda cinta. Tanda cinta. Sehingga tolong diluruskan pemahamannya. Kemudian bagi sang istri yang pertama, evaluasi diri. Mungkin ada yang kurang pada khidmatmu atau dalam menunaikan hak sang suami. Yang kedua, bersabarlah dengan kondisi suami seperti itu. Dan yang ketiga, balaslah dengan kebaikan-kebaikan kamu untuk sang suami. Dibalas dengan semakin cinta kepada dia, semakin bagus kepadanya, semakin mengkhidmat sang suami. Nah, kalaupun ternyata itu bentuknya cercaan dan celaan, maka ada poin yang berikutnya, beri masukan-masukan nasihat yang baik kepada sang suami di waktu lain. Jangan saat itu. Akan muncul perang tuh nanti. E, di saat yang lain, kondisi ketika sedang tenang, sedang santai, e, berikan masukan-masukan kepada sang suami, entah dengan cara e, ngasih buletin atau majalah atau buku yang terkait dengan kewajiban suami menyayangi istrinya atau dikasih e, sedikit Eh, masukan-masukan dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak dari hati yang paling dalam eh, atau yang lain-lainnya sehingga diharapkan sang suami tadi itu bisa eh, merubah keadaannya. Kalau kondisi yang paling pahit sudah, memang seperti itu. Akhlaknya buruk, akhlaknya jelek, suka membolini suka mencerca, suka mencela, suka menghinakan sang istri, dan sang istri nggak punya kemampuan untuk merubah, maka bisa uh, melewati yang lain. Di sini bisa dimasukkan peran serta orang tua untuk membantu meluruskan rumah tangga sang anak. Ngomong kepada orang tua, kepada mertua, bukan dalam rangka untuk menjelek jelekkan sang suami, tapi dalam rangka untuk memberi, eh, namanya, minta masukan dan supaya mereka menasihati sang suami tadi itu. Atau kepada ustaz, atau kepada yang lainnya, wahagata. Dan sampai pada tingkat yang paling pahit, paling, paling, paling pahit, di mana sang wanita tersebut sudah bersabar, sudah masya Allah, dan dia merasakan maldorot yang begitu besar. Mafsadah yang begitu besar ketika terus bersama dengan laki-laki seperti ini. Tidak kuat secara fisik, tidak kuat secara mental, bahkan mungkin secara agama. Maka dalam kondisi yang paling pahit seperti itu, dia punya hak untuk minta hulu. Dia punya hak untuk minta hulu dari sang suami. Al-Muhim upayakan tahapan demi tahapan, step by step, supaya tidak langsung menuju ke tindakan yang paling ujung. Yang paling memudahkan, semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada semuanya dan sang suami bisa reda dan bisa menyadari kesalahan dia dan kelemahan dia selama ini. Allah taala alamu bisawab. Yang terakhir ialah apa kiat-kiat agar menjadi istri yang soleha. Soleha itu dua macam. Yang pertama solihatun li rabbiha, solihah kepada Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua solihatun li zawjiha, solihah untuk suaminya. Kalau solihah untuk Allah Azza wa Jal, ya dengan iman dan takwa. Dia dengan, dengan imannya, dengan amal solehnya, dia mengerjakan yang diperintahkan oleh agama, yang wajib dan yang sunnah, dia menjauhi larangan agama, yang haram dan yang makruh, dengan dasar ilmu syar'i, dengan penuh keikhlasan sesuai dengan sunnah. Solihah bagaimana umumnya. Dan yang kedua, solehatun di zaujiha. Solihah terkait dengan suaminya dengan menunaikan kewajiban dia sebagai wanita muslimah. Menunaikan hak-hak sang suami. Mengkhidmat sang suami dengan penuh keikhlasan dalam batas kemampuannya. Mentaati sang suami dalam perkara-perkara yang mubah atau perkara syar'i bukan dalam perkara yang haram ah, dan yang lain-lainnya dia betul-betul semaksimal mungkin menunaikan kewajiban dia sebagai seorang istri semaksimal mungkin menunaikan hak-hak sang suami dengan penuh keikhlasan dengan lapang dada mengharap ridhonya Allah paha, paha dari Allah semata naam itu semuanya akan membuat dia menjadi solihah. Jadi solihatun li rabbiha, solihatun li zaujiha. Dan juga mungkin solihatun li mujtama'iha, juga solehah terkait dengan lingkungannya, dia memiliki akhlak yang baik, muamalah yang bagus, adab yang syar'i dalam batas-batas syariat ketika berinteraksi, ketika bersahabat, ketika bertetangga dan segala macamnya dengan family ila akhirnya. Itu secara global terkait dengan masalah menjadi istri yang salihah. Selebihnya diwujudkan dalam keseharian. Wallahu taala alam bisawab. Saya kira cukup sekian. Naktafi huna subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين